الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ثم والاه ثم أما بعد Alhamdulillah, insyaAllah kita akan lanjutkan baca terakhir dari kitab Tauhid dan pernah kita masuk membaca sedikit dari bab larangan banyak sumpah bab larangan banyak sumpah yang pernah kita ambil ayat yang beliau bawakan sebagai dari dari judul yang beliau sebutkan yaitu tentang larangan Allah taala kepada muslim untuk banyak mengucapkan sumpah dengan lisan. Lalu kemudian kita masuk pada faedah al itu yang pertama bayan hati Islam. Baik di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya Allah tidak akan memberikan hukuman kepada kalian manusia karena kesia-siaan dalam sumpah yaitu sesuatu yang tidak dimaksudkan dengannya kesungguhan Ini termasuk daripada satu di Islam tentang bijaksananya agama Islam dan jika rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Apabila manusia itu dihisab, dihitung setiap apa yang keluar dari mereka sungguh tidak ada naam pun tempat melainkan akan mendapatkan ikof dari Allah Subhanahu wa taala dari badannya mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki tidak akan tersisa. Nah, anggota badan yang lepas dari dosa. Tapi bahkan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak akan membebankan manusia kecuali apa yang mereka mampu sehingga apa yang mereka tidak maksudkan sesuatu nah baik dari sumpah maka tidak akan diberikan balasan berupa hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang dianggap dan akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala adalah apa yang disengaja. Baik, apa yang disengaja. Adapun bersihkan bersihkan hati selama tidak dipraktekkan dengan anggota badan maka itu belum diberikan naam Eh, sebagai atau belum dianggap sebagai suatu kejelekan. Justru kalau dia tinggalkan malah mendapatkan satu kebaikan. Faman hamma bisayyi'atin falam ya'malha katabaha Allah taala indahu hasanatan kamilah. Barang siapa yang berniat untuk berbuat kejelekan kemudian dia tidak merealisasikan ya keinginannya tersebut maka Allah akan tulis satu kebaikan yang sempurna. Subhanallah. Baik. <clears throat> Ini diantara daripada ayat yang menjelaskan tentang samahah bijaksananya dan begitu sangat memahaminya di Islam terhadap umatnya tidak menganggap dan disengaja Kemudian yang kedua, la isma wala kafarata filakwil yamin. Tidak ada dosa, tidak pula ada tebusan pada sumpah yang sifatnya tidak disengaja atau sia-sia. Dia bersumpah dengan kalimat sumpah demi Allah. Ya. Maka hal tersebut tidak mendapati hukuman apa-apa dalam Islam. Karena tadi dia tidak meniatkan dalam hatinya. Kemudian yang ketiga tahrimul hanaf fil yamin al maqsudati li di maslahatin. Oh, apa haram hukumnya melanggar janji. Melanggar janji hukumnya haram. Al maqsudah yang dimaksudkan li ghairi maslahatin bukan untuk sebuah kemaslahatan. Jadi kalau kita melanggar janji bukan dalam rangka untuk suatu kemaslahatan hukumnya haram dan bahkan kalau sering maka dijadikan suatu tanda daripada tanda seorang munafik kalau sering bukan dalam rangka untuk maslahat tetapi kalau dalam rangka untuk maslahat maka afdol wa aula an yahnatuh an yahnithuhu yahnathuhu kalau seandainya sumpahnya tadi adalah sesuatu yang sifatnya adalah mudarat bagi diri atau bagi orang lain maka lebih baik untuk dia ingkari kalau seandainya pengingkaran tadi adalah lebih utama dan lebih afdal daripada dia memegang janji maka hukumnya wajib mengingkari ini masalah sumpah kalau kita bersumpah ya kemudian kita melanggar tanpa ada kemaslahatan hukumnya haram. Tapi kalau kita bersumpah di dalam sumpah tadi membahayakan diri atau orang lain maka wajib untuk menghindari. Berpindah kepada yang lebih aslah, yang lebih baik. Dan dia tidak berdosa. Dia tidak berdosa, tetapi hanya cukup membayar apa? Kafarah. Baik sebagaimana disebutkan dalam hadis apa man halafa ala yamini kata Rasul barang siapa yang bersumpah dengan sebuah sumpah summa ra'a minha kemudian dia melihat yang lainnya dengan menghindari sumpah, sumpah tadi lebih menunjukkan kepada ketakwaan di takwa maka hendaklah dia mendatanginya dia melanggar sumpahnya kemudian membayar kafarah tetapi kalau nggak ada maslahat ya dia melanggar sumpahnya dan memang menjadi sifatnya maka hukumnya haram dan berancam dengan ancaman yang sangat membahayakan bagi dirinya yaitu sifat dari orang sifat orang-orang Kemudian yang keempat wujubul kafarah wajib membayar kafarah wajib membayar tebusan. Jadi kalau dulu kita pernah bersumpah kemudian kita ingkari maka sekarang bayar ketika sudah tahu Nah, kalau dulu belum tahu maka hukumnya La'am la baksa Tidak apa-apa Tetapi sekarang kalau kita sudah tahu Dulu kita pernah berjanji dan kita pernah mengingkari Tidak cukup ya hanya sekedar minta maaf dan bertobat Tapi harus membayar apa? Kafarah <coughs> Fil yamin Pada sumpah yang dia ucapkan Allati halafa fiha Yang dia mengingkari Pada sumpahnya Wahia kama fassalah Allahu fil ayat dan kafarah tadi sudah Allah tafsirkan rincikan dalam ayat memberi makan 10 miskin memberi pakaian 10 atau bebaskan budak atau puasa tiga hari berturut-turut bagaimana caranya sekarang soalnya kita masak kita perkirakan 10, 10 orang kita hidangkan sampai mereka kenyang jangan dijatah spiring-spiring. sediakan nasinya sediakan lauknya makan sampai kenyang sudah sudah ya 10 pakai 10 ya yang kita anggap sebagai seorang yang miskin mereka makan sampai dengan selesai sudah ini cara bayar kapal kalau kita ingin bayar pakaian ya cukup kalau wanita ya bayar kalau laki-laki ya kemeja kalau mau ditambah sama celananya maka sirwan atau kemeja dengan sarung afdol dengan peci lebih baik tapi kalau mencukupkan dengan gamis atau dengan jubah ini juga landasa. Nah, <clears throat> kalau kita termasuk orang yang tidak mampu maka berpindah ke yang ketiga, puasa tiga hari berturut-turut. Nah, misalnya dari kapal dan ini belum membudaya di tengah-tengah kita karena belum paham dan sebagian mereka tidak tahu. Dan memang kalau di kita ini jarang orang yang sumpah karena sumpah ini termasuk sakral dalam nah, adat istiadat kita ini janji sumpah ini perkara yang sangat mem, apa, mengerikan kalau kita sehingga jarang orang yang yang melakukannya kecuali sekedarnya saja. Sorry. <clears throat> Tetapi kalau di Arab sumpah ini kayak sudah perkara yang sifatnya biasa sehingga mereka sering berkata Sorry. Kemudian yang kelima sabab Islam ila tahriril adib wa hatta ala dhalik yang berlalu di dalam Islam ya pembebasan budak ya, anjuran untuk membebaskan budak dan mendorong untuk hal itu yang keenam tahrimul ikhtari minan hanif haram banyak bersumpah Ketujuh, wujub hifdil yamin anil kadhib. Wajib menjaga sumpah dari kedustaan. Ya, sumpah palsu. Hati-hati. Sumpah dengan sumpah palsu. hanya seorang itu bersumpah dalam rangka untuk menguatkan ucapannya, juga dalam rangka untuk bersembunyi di bawah kedustaan. Ini sumpah. Ini yang sering terjadi di tengah-tengah manusia. Sumpah bisa jadi untuk membuktikan ya keseriusan sumpah naam untuk membuktikan kesungguhan atau sumpah dalam rangka untuk bersembunyi di balik kedustaan. Baik. <clears throat> Munasabatul ayat lil bab cocoknya keserasian antara ayat dengan bab dari sisi mana? Ini sangat penting ya, sangat penting mengetahui keserasian antara dalil dengan istidlal, dalil dengan amal, dalil dengan cara pengambilannya dari mana. Ini sangat penting untuk kita paham bersama. Baik. Dalil dengan ayat ini mana tesis pendalilannya? Ini sangat penting ya. Ini harus kita pelajari. Jangan sampai seorang dalil tapi nggak paham mana yang dimaksudkan. Dan ini yang sering. Jadi nah pada kaum muslimin khususnya para thalabatul ilm. Ayat ini kata beliau haitsu dallatil ayatu ala tahrimil iktar min al-halif li ghairi sabab. Bab dengan ayat keserasiannya dari sisi bahwasannya ayat ini menunjukkan haram untuk memperbanyak sumpah tanpa sebab. Disebutkan dengan jelas ayatnya tadi. Dan pengambilan sebuah dalil kesimpulan dari dalil itu banyak cara ya, mengambil kesimpulan dari sebuah dalil itu ada berbagai macam cara yang disebutkan di dalam usul fik ya, ilmu yang mempelajari apa nama selok beluk dalil usul fikih ya ilmu yang mempelajari selok beluk dalil ya bagaimana seperti ini, bagaimana seperti itu, kok seperti ini, kok seperti itu jadinya, kok hukumnya kayak gini, kok hukumnya kayak gitu, dari mana mengambilnya, dari sisi apa. Jadi kalau kita pengen paham ya, tentang masalah seluk beluk dalil dan seputarnya, maka pelajari kita usul fik. Kita akan paham ya, terjadinya berbagai macam silang pendapat para ulama ini karena dari sisi ini dari sisi ini. Jadi kalau kita menyaksikan perbedaan pandang dari para ulama, kita nggak mumet. Ya, kita nggak mumet dan nggak cenderung taklid, nggak cenderung ikut-ikutan, karena kita paham. Ya, kayak Syekh Naam al alam fulan berpendapat dengan ini karena dibangun pemahamannya seperti ini tersebut dalam ilmu tadi. Kemudian yang mukhalifnya, yang menyisihinya beda pendapat karena <coughs> dia mengambil usulnya dari sini baik sehingga apa kita menyikapi hal ini sebagai sikap yang sifatnya ya ilmiah baik tapi memang butuh kartis usul fikih ini butuh benar konsentrasi susah dalam apa namanya mengikutinya kalau kita enggak ya fokus nggak tarokus kartis benar-benar memusatkan karena ilmu fikih akidah itu buah kalau kita ingin tahu ilmu fikih, tauhid, akidah ini buah, sudah matang tinggal makan. Ya, gampangannya kita baca akidah ini sudah matang, tinggal kita makan saja. Ya. Demikian juga fikih sudah matang, tinggal kita konsumsi saja. Ya, sebelumnya ada ilmu yang sifatnya mendasar ini, bagaimana cara menanam, kalau pohon itu kan, bagaimana cara mengurusi, ya bagaimana cara apa namanya memetik, memanen, nah inilah jadi kita sebelum menginjak ya pelajaran fikih biasanya kalau kita punya ya, ilmu kaidul fikih atau usul fikih ini nikmat belajar fikih nggak belajar saja kadang nikmat ya fikih itu kalau kita memang rada sedikit ada kebosanan karena itu itu saja sebagian mengatakan karena memang tidak paham caranya sehingga dia memetik buahnya langsung memetik buahnya dan tidak tahu cara bagaimana merawat, ya, menumbuhkan dan menanam. Jadi ilmu fikih dan ilmu akidah itu sudah hasil, ya, hasil daripada ilmu-ilmu tadi. <clears throat> betul ayat ini tauhid cocoknya. Kenapa bab ini dimasukkan dalam kitab tauhid? Apa hubungannya sumpah dengan tauhid? Ya enggak ada hubungannya sekilas. Sumpah-sumpah tauhid tauhid ikhlas. Apa hubungannya sumpah dengan ikhlas? Maka disebutkan di sini beliau Haitu Haitu dallatil ayat wala ta'almi min al hadith Lianna dhalika kan kusul ta'lim ta'limillahi wa dari munafid li tauhid Ayat ini menunjukkan haramnya memperbanyak sumpah Karena dipahami bersama sumpah itu harus dengan apa? Menyebut nama Allah Tidak boleh dengan selainnya ya, Sumpah demi langit Sumpah demi penunggu bumi Sumpah demi penunggu laut Sumpah dengan nenek moyangnya Ini sendiri pembahasannya Ini haram Kenapa? Karena bersumpah dengan makhluk ini syirik Kenapa syirik? Karena apa dalam hatinya ada pengagungan Dari sisi pengagungan inilah Ya sumpah tadi apa syirik Kenapa? Karena pengagungan itu haknya Allah swt Haknya Allah Bukan haknya makhluk Baik <clears throat> Adapun memperbanyak sumpah juga masuk dalam kesyirikan dari sisi mana? Li'anna dzalika tanaqqusun li ta'dhimillah. Ya, karena hal itu mengurangi pengagungannya terhadap Allah. Dikit-dikit Allah, dikit-dikit Allah seakan-akan Allah itu tidak ada harganya. Wa dzalika munafin li tauhid dan meng, apa namanya merendahkan Allah ini mengurangi ketauhidan dia karena seorang barang siapa yang dia e, mengagungkan seseorang dia akan menjaga ya, barang siapa yang mengagungkan seseorang mengagungkan ya, makhluk gampangannya dia akan ya berwibawa dalam hatinya dia akan berhati-hati menyebut namanya ya, kalau dia mengaku tauhid orang yang muwahid kemudian gampang dalam bersumpah seakan-akan tidak ada pengagungan dalam hatinya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Oh, Dari sisi itu maka hatinya dimasukkan dalam salah satu bab daripada bab yang mengurangi tauhidnya seseorang. Qala rahimahullah ta'ala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul al halifu manfaqatun lisil'ati wa mamhaqatun wa, wa mumhaqatun lil kasb akhraja dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu kata beliau ini dalil yang kedua berkata aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata sumpah ini kan ini memberi keuntungan pada dagangan dan menghancurkan terhadap pencarian. Ini barokahnya, menghancurkan barokah mata pencarian. Sumpah manfaat buat dagangan, Aris Tetapi menghancurkan barokah maisha dikeluarkan oleh Imam Bukhari itu. Tapi kalau sumpahnya ya sahihah benar sumpah yang ya jujur dan dia tidak banyak bersumpah maka tidak apa-apa kadang sebagian pembeli itu ya mengsalkan bagian pembeli itu bikin dia marah sehingga harus perlu sumpah maka tidak mengapa tapi kalau nggak perlu sumpah maka tidak perlu kita bersumpah tapi kalau dituntut maka bersumpah dengan sumpah yang sidik, yang jujur. Asyarful kalimat penjelasan dari kalimat manfaqatun lisil'ah ay sababun lirawajiha wa ribhiha fil hadir sumpah itu merupakan sebab larisnya dagangan dan keuntungan pada waktu itu karena biasanya seorang itu kalau sudah sumpah percaya. Nah, tapi kalau sumpahnya pedagang jangan percaya. Ya, kadang pedagang itu banyak dusta. Ya. Banyak yang mereka pakai simsar, simsar atau modelnya apa namanya partner untuk nipu, apalagi di pasar apalagi di pasar dan melihat kita ini orang yang butuh bisa ngomong juga sering terjebak tapi seperti ini keadaannya jadi dia punya ya teman-teman nah, ketika kita datang untuk membeli orang tadi datang yang membeli persis apa yang kita beli dia nawar kita nawar dia tidak dia nawar karena dia tahu apa namanya bakat kita keseriusan dalam membeli ini tawarlah sekian dan sekian sekian dan sekian dalam rangka untuk menaikkan harga tadi dalam rangka untuk menaikkan harga tadi Nah, ini hukumnya haram dalam Islam. Ini hukumnya haram dalam Islam. Jadi dalam artian mengadakan perjanjian dengan orang dalam rangka untuk menaikkan dagangan dengan dusta. Ya, atau perdagangan dari sumpah tadi itu ada orang nawar sekian nggak saya kasih modalnya dia belum dapat. Ini biasa kita mendengar dari mereka. Baik. <clears throat> Sampai sumpah demi Allah demi Allah di sini biasanya akan cepat percaya si pembeli tersebut kalau sudah dibandingkan dengan sumpah. Maka disebutkan sumpah ini memang terdapat manfaat mempercepat laris lakunya ya, seorang yang berjualan. Tetapi hak mam kalau di atas mamhaqatun kalau yang di bawah muhiqqatun yang benar yang di atas mumhiqatun mumhaqatun mumhaqatun lil kasab ay sababun li zawali barakatil kasab ya, tetapi sumpah juga sebagai sebab hilangnya barokah mata pencarian oh, kurang barokahnya شرح الإجمال يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن حلف البائع على سلعة كذبا قد يروجها ويؤدي إلى بيعها والربح فيها لكنه سبب لزوال بركة كسبها وعدم نمائه فيأتيه النقص من أبواب أخرى وربما ذهب رأس المال وربح معا فإنما عند الله لا ينال بمعصيته والدنيا wa in tazakhrafat lil 'asi muaqqatan fa inna nihayataha ila zawali wal iqabi fil akhirah Rasul dalam hadis ini mengabarkan bahwa saya sumpahnya seorang pedagang terhadap barang dagangannya dengan dusta terkadang memang bisa ya melariskannya dan mengantarkan kepada pembelian si pembeli terhadap barangnya dan juga keuntungan mungkin sesaat ya, sesaat ketika waktu transaksi seakan-akan ya, barangnya laku ya, kemudian harganya juga melampaui dari Rasul modal sepintas mendapatkan keuntungan ya dengan sumpah tadi bisa membuat barangnya laku kemudian sepintas tadi juga dia seakan-akan memperoleh apa keuntungan tetapi tidak dia sadari bahwasannya sumpah itu sebab hilangnya barokah mata pencariannya, tidak berkembangnya, kemudian menghilangkan apa namanya barokah daripada mata pencariannya dari pintu yang lain, kata Rasul. Terkadang hilang modalnya, hilang keuntungannya bersama-sama. Terkadang, ini terkadang ya hilangnya bersama-sama akibat sebab ya perbuatan maksiat tadi. Maka kata beliau, sesuatu yang ada di sisi Allah tidak akan didapat dengan bermaksiat kepada Allah. Dan dunia ini walaupun dihiasi ya terhadap orang yang bermaksiat sifatnya sementara. Terkadang dunia ini diberikan kepada orang yang bermaksiat tapi sifatnya sementara. Karena apa? Ujung-ujungnya akan hilang. Dan apa? Berakibat hukuman nanti di akhirat. Maka sebagian para sahabat di antara Ibnu Mas'ud mengatakan faina dunya na'am imma ghaniyun wa imma fakir dunia ini bisa jadi orang kaya atau orang miskin ya, wa ana katanya dan aku ini la ubali fi ayyihima ubtuliya bihi aku nggak peduli dengan apa aku yang dicoba dengan kaya alhamdulillah ini juga itu ujian dengan miskin juga alhamdulillah ini ujian aku enggak enam, memikirkan apapun diuji dengannya itu semuanya baik karena dunia ini adalah kesemuan belaka yang tidak akan mendapatkan nah sesuatu ya yang sifatnya hakiki mainkan hanya sekedar semu ini kata beliau al-fawaidu tahrimul iktari minal halif hukumnya haram banyak sumpah tadi sudah tahrimu tarwij sila'i bil haram oh, haram hukumnya ya tarwij ya, melakukan barang dagangan dengan perkara yang haram melakukan barang dagangan dengan barang perkara yang haram pengen cepat laku tapi pakainya barang haram kalau pengen cepat laku ya dijual dengan harga miring modal dapat keuntungan dapat walaupun sedikit alhamdulillah mudah-mudahan barokah atau dia pergi ke tempat-tempat yang memang kalau dia jual di sana barangnya mahal, lambas, caranya halal. Ya, seperti kalau misalkan kita jual pakaian, pergi ke luar Jawa Riau, daerah Kalimantan, ini pakaian mahal-mahal. Baik. Di sini murah, dijual di sana mahal ya boleh itu caranya yang syar'i nah atau kalau kita modal nyetok yang banyak kemudian dijual sesuai dengan pasaran ya, giliran yang lain habis kita masih punya stok banyak dalam artian kita masih memiliki banyak anda nah, dagangan jangan sampai seseorang berdagang dengan cara yang haram sumpah-sumpah yang haram karena yang namanya pedagang itu nggak harus ya, menyampaikan brosur yang modalnya berapa nggak harus itu rahasia nah ditanya nggak bisa nggak bisa untuk disampaikan baik <clears throat> dan yang ketiga al-kadib fil bay' wa sababun lizawalil barakah dusta dalam jual beli sebab daripada hilangnya barokah karena jual beli itu hukumnya saling ridho kalau nggak ridho maka nggak nah sah Rasulullah disebutkan dalam hadis al bay bil khiyar jual beli itu khiyar ada hak pilih hak lanjut dan hak pilih ya fa'in robia fa'in apa namanya rodiya kalau seandainya keduanya ridho dan menyebutkan apa yang ada pada barangnya dari cacatnya dari kelebihannya semuanya tampak maka diridhoi kalau tidak ada yang disembunyikan dari aib-aibnya yang ditampakkan telah yang bagus-bagusnya yang muhikot barokatu ini maka akan hancurlah barokah jual belinya dan daripada faedah dalam jual beli Baik. Munasabah hadis dengan bab haitsu daral hadis ala tahrim al-ikrar min hadis Liga ghairi ya, sudah sebutkan di awal tadi. Munasabahnya dengan tauhid, hadis ini mengharamkan haitsu harramal haditsul ikhtara min al-halif lana dzalika tanaqqusun li ta'dilillah wa dzalika yunafi tauhid sama dengan ayat yang sebelumnya. Wallahu taala alam